Di antaranya kenikmatan sehat dan memiliki waktu luang. Hingga semua kita alhamdulillah bisa hadir bersama di majlis ini di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man asbaha mu'afan fi jasadih Aminan fi sirbih Indahu quta yaumih Faka'annama hizat lahud dunia Barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat Keluarganya aman Dan dia memiliki makanan untuk hari itu Barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat Subhanallah kalau semua kita tidak sehat sejak tadi pagi, mungkin sekarang tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah ketika pagi hari kita bangun pun kita dapati keluarga kita dalam keadaan aman. Pasangan kita, anak-anak kita, bahkan mungkin orang tua kita kita tahu mereka dalam keadaan aman indahu quta yaumih dan dia memiliki makanan untuk hari itu. Mungkin sebagian kita tahu istri kita punya stok. Dia bisa masak nanti siang, artinya kita bisa makan. Atau makanan tadi malam masih ada sisa. Atau semua kita mungkin punya uang. Dan yakin nanti siang dia bisa makan. Tinggal rumah makan mana yang belum dia datangi? Makanan apa yang belum pernah dia cicipi? Subhanallah. Setiap hari tiga nikmat ini kita dapatkan. Tapi terkadang bahkan banyak sebagian kaum muslimin lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Pertama kali sekali adalah salat subuh tentunya untuk kaum muslimin laki-lakinya. Buktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pergi ke masjid. Karena yang salat di rumah itu laki-laki salehah. <laughs> Mulai. <laughs> ya. Laki-laki ke masjid, bukan di rumah. Apalagi terkadang masjidnya dekat Apalagi bahkan mungkin terkadang masjidnya di samping rumah dia. Sebagian kita bahkan mungkin rata-rata kita tahu ya. Mungkin banyak juga yang nonton di Facebook yang di-share oleh teman-teman. Bagaimana ada seseorang pergi ke masjid itu ngesot karena dia cacat. Tapi dia tahu keutamaan salat di masjid. Ustaz Ahmad Zainuddin pernah bercerita ya. Beliau mendapatkan saf awal Masjid Nabawi. Dan mendapatkan saf awal Masjid Nabawi itu susah. Kalau satu jam sebelum azan baru datang, nggak dapat. Satu jam sebelum azan loh ya, nggak dapat. Mungkin harus lebih lama. Oke, singkat cerita beliau dapat. Kemudian ada bapak-bapak tua sekali di samping beliau, kemudian Noel. Noel itu apa ya? Jawil. Nyolek. Bahasa Facebooknya itu poke. <laughs> dia colek. Kemudian dia menggunakan bahasa isyarat. Tapi Ustaz Ahmad ngerti. Nanti kalau misalnya sudah ditegakkan sholat, kasih tahu saya kalau perubahan gerakan sudah dilakukan imam, kasih tahu saya. Maksudnya sentuh terus saya. Karena penglihatan beliau sudah nggak benar, pendengaran juga sudah tidak benar. Beliau ingin diingatkan terus. Yang terbayang kata beliau waktu itu, orang seperti ini yang bikin saya susah nanti di akhirat. Karena dia udah tua. Pendengaran sudah tidak baik, penglihatan sudah tidak baik, dia bisa soft awal. Ini yang nyusahin kita nanti di akhirat. Akan memberatkan timbangan. Dan banyak orang lagi mungkin eh, mudahan gambarnya enggak ini ya, enggak enggak enggak bikinan Photoshop ya. Ada orang sholat kemudian yakni membawa tabung tabung oksigen pak bukan tabung gas loh katanya mau bikin gorengan tabung oksigen karena berarti jantungnya sudah bermasalah dia perlu tabung oksigen tapi ke masjid tapi ke masjid. Karena dia tahu keutamaan salat di masjid. Bukti syukur kita pada Allah pertama kali dalam keseharian kita, yuk subuh ke masjid. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiga itu. Bangun dalam keadaan sehat, bangun dalam keadaan keluarga aman dan kemudian kita tahu nanti siang saya bisa makan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat banyak manusia tertipu oleh keduanya. Mafhumnya adalah makna terbaliknya adalah kalau banyak yang tertipu berarti juga banyak yang tidak tertipu. Karena lafaz sabda Nabi Muhammad SAW, "Kathirum minan nas," banyak manusia bukan aksarun nas, bukan kebanyakan manusia. Ada dua nikmat banyak manusia tertipu oleh keduanya. Berarti ada juga yang banyak yang tidak tertipu. Mudahan kita yang tidak tertipu ini. Amin. as wal farah. nikmat kesehatan dan memiliki waktu luang. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita ingin ambil faedah dari kitab karangan Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al Fauzan berjudul Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah di antara prinsip-prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah. Kalau kita kerucutkan ya prinsip-prinsip dasar Islam, prinsip-prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah, ya cuman segini. 9, 10, 13. Poin yang sangat penting sekali yang harus kita fahami bersama. Rukun iman, makna iman, sikap terhadap para pelaku dosa besar yang akan kita bahas malam ini, sikap terhadap pemerintah, sikap terhadap ahlul bait, sikap terhadap para sahabat, sikap terhadap karomah para wali, kemudian bagaimana cara berdalil, al-wala wal bara, dikit. Tapi itulah prinsip. Kalau orang prinsipnya ini baik, bagaimanapun kemudian dia mendapati banyak macam orang atau banyak sekali pemahaman yang menyimpang di luar, dia ngerti. Kenapa? Karena prinsip dia bagus. Karena pemahaman dia bagus. Jamaah sekalian rahimakumullah, beliau menyebutkan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil islam. Di antara prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah adalah mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin. Mereka tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin. Kecuali mereka melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Ini bentuk berhati-hatinya ahlus sunnah. Kalau banyak tuduhan kepada dakwah kita ini bahwasanya kita adalah takfiri ini jawabannya kami adalah orang yang sangat berhati-hati dalam mengkafirkan kaum muslimin at-takfir pengkafiran hukum Allah Subhanahu wa taala sama seperti Allah mensyariatkan sesuatu entah penghalalan atau pengharaman pengkafiran sama tapi ada koridornya tapi ada syaratnya enggak serampangan nggak gampangan. Kita tahu mungkin sejarah ketika Usama bin Zaid di salah satu peperangan. Umur beliau masih belasan tahun. Bahkan di antara tentaranya itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bagian dari pasukan dia. Singkat cerita, dia sudah memojokkan salah seorang kafir. Tinggal dia ayunkan pedangnya untuk memenggal kepala orang tersebut. Karena memang cara paling cepat dan tidak meninggalkan sakit ketika membunuh adalah memenggal kepala. Dan ini diriset oleh orang-orang kafir. Dan mereka lakukan risetnya kepada binatang. Kenapa kita kemudian menyembelih dengan betul-betul tidak dibius? Betul-betul tidak meninggalkan stres pada si sapi. Mereka lakukan riset. Kenapa Islam sampai mengajarkan Nabi Muhammad SAW sampai mengajarkan dan jika kalian membunuh perbaikilah cara kalian membunuh. Tajamkan kemudian pedangnya dan berikan kemudian tajamkan pisaunya atau parangnya. Berikan roha, berikan ketenangan kepada sembelihan kalian. Ini untuk binatangnya. Mereka pasang alat di dua sapi untuk merekam kerjanya otak. Yang satu ketika dipasang berhari-hari supaya kemudian dia sudah merasa biasa ya dengan alat tersebut. Di hari H kemudian rekaman di setel. Yang satu dibanting dan disembelih seperti kita Idul Kurban, yang satunya tadi dibius lebih dulu. Kemudian membantingnya gampang karena sudah teler. Mereka dapatkan keajaiban pada data. Ketika betul-betul yang yakni langsung disembelih dengan dibanting kemudian disembelih satu tidak meninggalkan stres sedikit, sedikit pun di otaknya dua dagingnya segar sekali yang satunya tercatat setelah disembelih pun otaknya masih kerja tersiksa dia belum lagi dagingnya tidak fresh karena tidak semuanya keluar Darahnya tidak semuanya keluar. Karena dia lagi teler. Orang-orang kafirin sampai meriset. Kenapa kaum muslimin sampai seperti itu? Ini ajaran Nabi kami. Seperti itu juga kemudian yakni hukum pancung, penggal kepalanya, selesai. Bukan disuntik, bukan di kursi listrik, enggak. Semuanya menyiksa, semuanya menzalimi. Bunuh, penggal. Usama bin Zaid tinggal melayangkan pedangnya untuk memenggal kepala orang ini karena sudah terpojok. Tak dia mengatakan la ilaha illallah. Ah, tetap dia penggal. Sampai beritanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah kamu tetap membunuh dia padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah? Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yakni membela diri. Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan. Wahai Rasul, dia mengatakan seperti itu eh, karena takut saja. Supaya saya tidak penggal kepalanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau ulangi sabda beliau, "Aqataltahu tahu an qala la ilaha illallah?" Apa kamu tetap bunuh dia padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah? Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin di zaman itu tahu sekali konsekuensi la ilaha illallah. Mereka tahu sekali maknanya. Mengingkari semua peribadatan Tuhan-Tuhan yang ada dan hanya menyembah Tuhan yang satu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu makna itu. Disebutkan dalam riwayat lain Nabi Muhammad bersabda, "Asyaqaq taqalba? Apa kamu sudah belah dadanya? Kamu kan nggak tahu isi hatinya. Ini kenapa ahlus sunnah orang yang sangat paling berhati-hati dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ketika orang itu mengatakan la il ashadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslim dia. Haram hartanya untuk direnggut, haram kehormatannya untuk dilecehkan. Haram darahnya untuk diteteskan. Karena dia muslim berarti. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, illa idzar takbana naqidun min nawaqidil Islam. Kata Syekh Shalih Fauzan, kecuali dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Hmm, ada 10 disebutkan oleh uh, Syekh um, um, uh, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi kita ambil salah satu di antaranya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin seorang pun di kalangan kaum muslimin. Kecuali mereka melakukan salah satu pembatal keislaman. Contoh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian kita sebagai kaum muslimin Ketika melihat seseorang betul-betul di hadapan kita, sujud dia ke kuburan orang saleh. Memohon dia di depan sebuah batu besar. Berdoa dia kemudian di depan pohon besar. Di hadapan kita betul-betul seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Apakah kemudian kita katakan, "Mas, Kafir kamu? Enggak. Ini yang ingin kita bahas. Sekalipun orang itu betul-betul melakukan perbuatan yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam atau mengatakan perkataan yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, ketika berkaitan dengan individu, kita tidak main kafir-kafirkan orang. Harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Begitu detailnya syariat Islam memberikan persyaratan, nggak gampangan. Bedakan ya antara dua hal, al-hukmu 'alal qaul wal hukmu 'alal muayyan. Hukum berdasarkan sebuah perkataan dan menghukumi seseorang secara individu. Kalau misalnya ada yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, kafir. Umum. Saya mengatakan hukum terhadap sebuah perkataan yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk bukan firman kafir. Al-hukmu 'alal qaul. Hukum berdasarkan sebuah perkataan. Tapi kalau misalnya saya atau antum semuanya bertemu dengan orangnya di hadapan kita ada satu orang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Tidak bisa kita katakan, "Hei, kamu kafir." Enggak. Ini berarti berarti sudah hukum individu. Berikut empat persyaratan yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam kitab beliau At-Takfir wa Dhawabitu. Satu. Bahwasanya yang mengatakan kata-kata kekufuran ini atau yang melakukan perbuatan kekufuran ini yang seharusnya mengeluarkan dari Islam satu ayyakuna balighan aqilan. Orangnya itu harus baligh orangnya itu harus berakal. Karena kalau misalnya ada yang kemudian sujud-sujud di depan kuburan orang saleh, menyembah kuburan di depan orang kuburan orang saleh, atau ada yang mengatakan e, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, ada Nabi setelah Nabi Muhammad, perkataan yang seharusnya membuat dia kufur, perbuatan yang seharusnya membuat dia keluar dari Islam. Tak taunya pelakunya orang gila. Tak taunya pelakunya anak kecil. Maka tidak masuk hitungan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Rufi al-qalamu an thalatha. Diangkat pena dari tiga orang. Tidak tercatat sebagai sebuah kesalahan tunnya. Anin naimi hatta yastaikil. Wa anis sabihi hatta yahtalim wa 'anil majnuni hatta yafiqa. Dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, kita tahu kadar kita masing-masing terkadang hafalan ala kadarnya juga. Tapi ketika menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, kalau pian semuanya atau anda semuanya berdakwah, sertakan salah satu tiga, eh, salah satu dari tiga unsur hadis. Satu, sebutkan nama sahabat yang meriwayatkan. Dua, sebutkan matan redaksi bahasa Arabnya. Tiga, sebutkan ulama yang mengeluarkan hadisnya. Salah satunya harus ada. Karena kalau misalnya saya menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Indonesia, dua, saya lupa siapa yang mengeluarkan entah Bukhari, Muslim, atau Dawud dan yang lainnya tapi saya ingat sahabat yang meriwayatkan. Maka hadis ini bisa di cross check di kitab-kitab musnad. Kitab musnad adalah kitab hadis yang disusun melalui urutan abjadiyah nama para perawi dari kalangan para sahabat. Alif sampai ya akan ketahuan. Oh dari sahabat Ibnu Abbas. Oh dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Bisa dicek. Oh. Dua. Anda misalnya lupa nama sahabatnya, tapi Anda ingat matan bahasa Arabnya, maka sampaikan. Kenapa? Karena nanti akan mudah di cross check di mana? Di kitab-kitab mu'jam yang betul-betul kemudian membahas tentang kata atau bahkan mungkin di kitab-kitab gharib yang membahas kata yang unik dari sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad per sabda beliau mesti ada lafaz yang unik, yang enggak umum maka dari kata itu bisa diambil kalau zaman sekarang pakai komputer cari ketemu di kitab-kitab mu'jam atau kitab-kitab ghari karena kita menyampaikan dalam matan bahasa Arab tiga nama sahabatnya lupa menyampaikan hadisnya dalam bahasa Indonesia tapi dia ingat siapa yang mengeluarkan rawahu Abu Dawud rawahu Tirmidzi maka bisa dirujuk langsung ke kitab mereka salah satu dari tiga ini minimal harus terpenuhi ketika menyampaikan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian hadis dalam bahasa Indonesia sahabatnya nggak ada, yang ngeluarin nggak ada. Susah cross checknya, susah cross checknya. Oke, okay. Nabi Muhammad SAW bersabda, saya praktekkan salah satu di antaranya. Saya lupa sahabatnya, saya lupa yang mengeluarkannya. Tapi matanya saya sebutkan dalam bahasa Arab. Rufi al qalam an thalatha. Diangkat pena dari tiga orang. Tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan. Satu, anin naimi hatta yastaikir. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya ketika bangun itulah kemudian dicatat kesalahannya. Kalau masih tidur ya tidak. Dua, anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Balik maksudnya. Tiga, dari orang gila sampai dia waras. Ketika waraslah kemudian dihitung kesalahannya. Tapi ada beda sedikit ya berkaitan dengan anak kecil dan orang gila. Kalau misalnya anak kecil dan orang gila ini ketika orang gila waras, ketika anak kecil ini sudah dewasa, dua-duanya sama-sama meriwayatkan satu hadis, maka yang orang gila ini yang sudah waras ini riwayatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dulu ente gila. Lain dengan anak kecil. Banyak sekali sabda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh para sahabat dan mereka mendengarnya dulu ketika mereka masih kecil. Pengen tahu sabda Nabi Muhammad SAW? Pian itu sampaian ya, bahasa Banjar ya. <laughs> ya Allah, saya serasa di Banjar ini. <laughs> Oke. okay. Uh, eh, hadis tentang Ya gulam, sammillah wa kul biyamini wa kul mimma yali. Hai anak, ucapkanlah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang dekat yang bisa kamu jangkau. Yang meriwayatkan hadis itu anak kecil yang dipangku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil itu kalau sudah umur enam tahun aja itu sudah nggak mau dipangku. Sudah susah anak umur 6, 7 tahun untuk dipangku, malu mereka. Anda bisa bayangkan anak kecil inilah kemudian yang meriwayatkan hadis itu ketika dia sudah dewasa. Diterima? Ya. Tapi lain kalau misalnya ada seseorang meriwayatkan hadis, ntar dulu, ente dulu gila, ente tahu dari mana di sini? Jadi beda ya. Eh, tambahan hadis eh, tambahan faedah ya sedikit. Oke. Okay. Ini syarat yang pertama bahwasanya yang mengatakan kata-kata kekufuran, yang melakukan perbuatan kekufuran, yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, satu orangnya harus balik. Tanda-tanda balik banyak. Ada yang menyebutkan dengan tumbuhnya bulu kemaluan, ada yang menyebutkan dengan haid untuk perempuan, ada yang menyebutkan dengan mandi basah seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Eh, mimpi basah, sorry, kok mandi basah? <laughs> mimpi basah. Jadi dia dia tidur kelamaan, pagi-pagi disiram bapaknya, <laughs> wah basah dia. Enggak gitu ya. Mimpi bersetubuh. <laughs> Ada orang yang enggak mimpi. Ada orang yang enggak tumbuh bulu. Ada orang yang ada perempuan yang lambat haidnya. Maka paling mudah ngukur orang itu balik atau tidak umurnya. Kalau Allah berikan dia umur panjang dan mencapai 15, balik. Angka 15. Karena kalau patokannya yakni bunduh, tumbuhnya bulu atau haidnya perempuan atau mimpi basahnya seorang, ada yang nggak mengalami itu memang. Tapi kalau umur semuanya kena. Tak taunya mengatakan kata-kata kekufuran ini, tak taunya yang melakukan perbuatan kekufuran ini, yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, anak kecil atau orang gila, maka kita kesampingkan, nggak kita bahas. Harus balik, harus berakal. Dua, kata-kata yang dia ucapkan, perbuatan yang dia lakukan, yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, itu betul-betul dia katakan dan dia lakukan karena pilihan dia sendiri tidak ada paksaan. Tidak di bawah paksaan. Tidak di bawah tekanan, mohon maaf. Dia betul-betul mengatakannya ikhlas. Dia betul melakukannya ikhlas. Tidak ada paksaan. Karena kalau misalnya ada orang mengatakan kata-kata kekufuran atau melakukan perbuatan kekufuran, tak taunya kemudian diketahui dia di bawah satu tekanan, maka keluar dari pembahasan. Diampuni dia. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah tajawazali an ummati al khata wa nisyan wa masukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni umatku jika mereka melakukan kesalahan, lupa atau terpaksa. Seperti Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu anhu. Bapaknya dibunuh di hadapan dia disuruh untuk mengatakan kata-kata kekufuran. Bapaknya tetap mengatakan Tuhan yang satu Allah Subhanahu wa taala. Diikat semu, diikat tangan dan kakinya. Dan kemudian diikatkan masing-masing ujungnya itu ke seekor kuda dan dipecut secara bersamaan. Anda bisa bayangkan bagaimana terkoyaknya tubuh Yasir, bapaknya Ammar. Itu kenapa ini tidak bisa dibandingkan iman kita dengan para sahabat. Mereka mempertahankan Islamnya itu sampai mati. Mereka mempertahankan Islamnya itu meregang nyawa. Jadi kalau di zaman kita cuman diejek, kalau cuman dicibir, kalau cuman difitnah, ringanlah itu. Kenapa? Belum mati kita. Ulu nonton itu potongannya di sini Ustaz Riyad, bukan begitu? Ya. Ringan ujian kita. Kita sama sahabat kata Ustaz Firanda, itu beda tipis, tapi tipisnya begini nih. <laughs> Wow, beda banget. Jadi tidak bisa kemudian kita mengalahkan imannya para sahabat. Kita akan bahas nanti bagaimana sikap ahlu sunnah pada mereka. Subhanallah, ibunya pun begitu. Begitu sampai giliran Ammar, pedang sudah di leher dia. Yuk, ente mau katain enggak? Masih beriman tidak dengan Tuhan-Tuhan kita yang lama itu, yang banyak itu? Ya, saya masih beriman. Tapi hati dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan itu karena di bawah tekanan. Artinya di dalam syariat Islam yang namanya taqiyah itu ada sebenarnya. Tapi dilakukan di bawah tekanan. Tapi dilakukan karena terpaksa. Orang Syiah tidak dalam paksa, tidak dalam tekanan. Mereka takliyah terus. Makanya para ulama hadis tidak menerima periwayatan hadis dari mereka. Sebaliknya ulama menerima hadis masih selama itu masih ya, dari orang khawarij pun diterima. Tapi kalau dari Syiah enggak. Kenapa? Tukang bohong. Bohong beribadah. Bohong berpahala bagi mereka. Suatu saat misalnya, mudahan tidak terjadi, sudah ditodongkan pistol di kepala kita untuk mengatakan beriman kepada Yesus. Katakan, katakan. Kenapa? Di bawah tekanan. Tapi berkata Al-Hafidh Mugathir, tapi seseorang kemudian tetap mempertahankan imannya dengan mengatakan tetap yang sebenarnya, walaupun berakhir dengan nyawa, silahkan. Seperti perbuatan Bilal. Dia kalau misalnya mengatakan Tuhan, yakni mengimani Tuhan yang ada pun no problem. Kenapa? Dia sudah disiksa itu. Di atas pasir yang panas, ditelanjangi dadanya, diletakkan batu besar dadanya sudah dalam kondisi yang luar biasa tapi dia tetap mengatakan tapi dia tetap melawan ahadun ahad Tuhan saya satu Allah Subhanahu wa taala boleh kata Imam Mukathir boleh walaupun mungkin berakhir pada kematian katakan no problem tapi ketika terpaksa seperti itu, maka seorang boleh mengatakan yang tidak sama dengan yang dia yakini seperti Ammar bin Yasir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman dan hatinya kata Allah Subhanahu wa taala tenang dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ya masih berbaik sangka ya sama Pak Profesor yang akhir-akhir ini beritanya woi tersebar sekali dari soal yang memelihara jenggot goblok lah segala macam. Saya masih berbaik sangka beliau di bawah tekanan. Beliau harus ngomong begitu. Corong kesesatan itu ada dua. Kalau nggak bodoh, pengikut hawa nafsu. Nggak bisa kita katakan orang ini bodoh, lawang dia profesor. Wallah alam bisa. Wallah bisa. Hidayah begitu mahal. Terkadang ilmu seseorang tinggi sekali, Allah nggak kasih hidayah, bahkan tambah menyimpang. Maka bersyukurlah siapapun di antara kita sekarang yang kemudian bahkan mudah untuk menjalankan ketaatan. Ini bagian dari ketaatan. Kajiannya malam Anda tetap datang, subhanallah. Ini waktu istirahat. Ini waktu tidur. Kajian pagi, oke okay lah. Kajian sore, oke okay lah. Malam, pian atau Anda tetap datang, Top. Margotop. Sip. Markusip. Cus, <laughs> Marco Cus, Mantap pian ini. Anda ini. Subhanallah. Ini waktu istirahat sebenarnya. Tapi semua tetap mau hadir. Kenapa? Allah mudahkan kita taat sebenarnya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidnillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah kami utus dari seorang rasul kecuali satu, hanya untuk ditaati, dua berdasarkan izin Allah." Orang itu taat sama Nabi Muhammad, semua kita taat sama Nabi Muhammad karena Allah izinkan. Tidak murni kemauan kita semuanya membawa sepeda motornya ke sini, mobilnya ke sini, jalan ke sini. Enggak, Allah mudahkan kita ke sini. Tapi di sisi lain ada orang yang subhanallah Tinggi sekali ilmunya, pendidikannya. Tapi Allah sesatkan dia. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, iqamatul hujjah. Jika ada perkataan dari seseorang yang mengatakan kata-kata kekufuran atau melakukan perbuatan kekufuran yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam tapi berkaitan dengan individu di hadapan kita orang ini langsungkah kemudian kita katakan hei kafir kamu enggak Syarat yang ketiga. Sudahkah Anda kemudian tegakkan hujjah? Sudahkah Anda kemudian nasihati dia? Sudah sampai kepada dia dalil, sudah sampai kepada dia firman Allah, sudah sampai kepada dia sabda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sangat mungkin sekali di belahan bumi tertentu orang ada yang belum sampai kepadanya firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan." Surah apa itu? Al-Isra kalau nggak salah. Al-Isra ayat 15. Yang penting ada di Quran itu. Lupa saya. <laughs> Subhanallah. Dan kami tidak akan mengazab hamba-hamba kami sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul, mubaligh, dai, pemberi nasihat, kata Imam Nukathir. Jika ada di belahan bumi tertentu orang belum sampai kepadanya firman Allah. Jika ada orang di belahan bumi tertentu belum sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad, maka mereka punya uzur. Allah akan maafkan mereka. Kenapa? Belum sampai. Di YouTube itu ya. Di YouTube itu ada channel Are We Famous Now. Enggak usah di-subscribe. Eh, saya ingin kasih tahu saja. <laughs> Kalau pengen subscribe, ya, ya <laughs> channelnya hang aja. Atau dakwah dakwahsunnah.com Banjarmasin. Oke. Okay. Mereka mengadakan eksperimen memperdengarkan Al-Quran ke orang-orang Amerika sana. Mereka bawa MP3 player, di dalamnya surah An-Nas, Al-Fatihah, ayat-ayat pendek. Dan qari'nya adalah Syekh Sudais, hafizahullah ta'ala. Mereka panggil orang-orang yang lewat. Uh, sorry, uh, minta waktunya 3 sampai 40 detik. Ada apa? Eh, dengarkan yang saya ingin perdengarkan. Habis itu saya ingin Anda kemudian berpendapat. Apa itu dan bagaimana perasaan Anda? Oke. Okay. Satu orang terdiam. Ada yang lain sambil manggut-manggut. <laughs> ini, ini biasa ke diskotik kayak ini. Al-Quran dia manggut-manggut juga. <laughs> Hati-hati ya. Diskotik itu tempat orang biasanya kena penyakit ujub. Bangga dengan diri sendiri. Kan begitu lagunya. Ujub, ujub, ujub. <laughs> Oke kena ujub oh, hati-hati. <laughs> Jangan suka ke klub. Um, yang lain ada lagi yang subhanallah sampai meneteskan air mata. Orang kafir ini. Ini jadi Al-Qur'an itu menggetarkan hati sebenarnya. Ketika selesai uh, bagaimana pendapat Anda? Uh, ini indah. Bagaimana pendapat Anda? Ini hal terindah yang saya pernah dengar. Yang ngomong orang kafir ini. Anda tahu apa itu? Enggak tahu. Yang jelas ini hal terindah yang saya pernah dengar. Ini Al-Quranul Karim. Ini kitab suci kami. Ada yang meneteskan air mata. Kapan? 2015 tahun lalu. Eksperimennya itu baru. Orang Amerika enggak tahu itu apa itu Al-Quran. Ada orang belum sampai kepadanya Al-Quran. Di tahun 2012 ceritanya beda lagi. Seorang syekh dia ke New Zealand, Selandia Baru. Bertemu murid-muridnya, kemudian dibawalah ke taman kota. Di sana tak tahunya ada seorang anak muda sedang preaching, sedang berdakwah di taman. Woi, kata Syekh ini, eh itu anak muda lagi ngapain? Syekh, dia lagi berdakwah. Oh, agama apa? Nasrani, Syekh. Ajak saya ke sono. Kemudian beliau hampiri dan beliau sudah tebar senyum duluan supaya orang ini nggak kabur kan orang Arab kan <laughs> kalau datang ntar kabur aja wah bin Laden <laughs> beliau sebelum datang itu sudah tebar senyum duluan akhirnya anak muda ini nggak kabur e, permisi <laughs> permisi anda sedang ngapain saya sedang mendakwakan agama saya oh kalau begitu ajak saya ke agama anda yuk iya, monggo ajak saya ke agama anda Sepertinya percakapan terjadi dengan penerjemah dia dakwah, wah macam-macam. Kemudian ketika sampai pada poin bahwasanya Tuhan memiliki anak, stop. Saya mau tanya. Kalau misalnya Tuhan memiliki anak, kenapa kok cuma satu? Diam anak muda ini. Kalau Tuhan punya anak, kenapa cuma satu? Akhirnya anak muda ini noleh ke ke ustazahnya, <laughs> ustazah, eh, biarawati. Ada ada ustazah yang muka di samping dia. Dia cuma memberikan isyarat. Maksudnya saya nggak bisa jawab. Kata ustazahnya, saya juga nggak bisa, nggak tahu. Kenapa kok Tuhan cuma punya anak satu? Oke, sekarang giliran saya, yakni berdakwah kepada anda. Sekarang dengarkan. Kata beliau, anda pernah mendengarkan bahasa Arab sebelumnya? Belum. Berita dalam bahasa Arab Anda pernah nonton? Enggak. New Zealand ya, 2012. Belum kiamat waktu itu 2012. Harusnya kan kiamat ya. 2012. <laughs> iya, eh, kemudian uh, tolong bedakan apa yang saya ingin katakan. Kemudian di potongan pertama beliau mengaji. Dengan lantunan indah, selesai. Kata beliau, sekarang bedakan dengan yang sekarang. Di potongan kedua, beliau berbicara dalam bahasa Arab tapi beliau lantunkan seperti mengaji dan beliau cuma menceritakan ngantar emaknya ke pasar, bawain belanjaan, semua beliau ceritakan tapi seperti mengaji persis. Apa bedanya? Kata biarawatinya, yang pertama tadi firman Tuhan. Tar dulu. Bukannya Anda gak pernah mendengarkan bahasa Arab? Ya, Kata Anda, Anda nggak pernah nonton bahkan berita dalam bahasa Arab. Iya. Kenapa Anda katakan yang pertama tadi itu adalah firman Tuhan? Ketika Anda membacanya, jantung saya berdegup kencang. Seperti genderang mau perang. <laughs> Wah, dan jantung saya berdegup kencang. Kalau yang kedua, datar. Ini yang ngomong orang kafir. Jalil Al-Quranul Karim menggetarkan hati. Untuk kasus kita dalil di zaman itu tahun 2012, tahun 2015 orang belum tahu apa itu Al-Quran. Bahkan di antara fatwa Syekh bin Bas, jika orang Yahudi, jika orang Nasrani, sekarang kata beliau, di abad ini, mereka tahu Islam yang salah, Allah akan ampuni. Karena mereka harus tahu Islam yang benar. Harus sampai kepada mereka firman dan sabda Nabi Muhammad yang benar dulu. Bukan yang kemudian dirusak oleh banyak orang, kemudian mereka beranggapan rusak tentang Islam. Mereka harus sampai kepada dalil dulu. Subhanallah. Kita terkadang belum menyampaikan hujah kepada orang ini. Banyak orang itu melakukan kesyirikan karena keturunan. Melakukan kesyirikan karena kebodohan. Melakukan kesyirikan karena memang cuma ikut-ikutan. Tidak ada yang menegakkan hujah. Tidak ada yang ngasih tahu. Belum ada yang ngasih tahu. Enggak boleh kemudian kita langsung, eh kafir dah orang-orang ini. Enggak boleh. Kenapa? Anda belum sampaikan kepada dia dalil. Dan saya di antara yang ikut pendapat, ketika menyampaikan dalil, orang itu harus paham. Karena di antara pendapat ulama yang lain, yang penting sampaikan, mau paham atau enggak, yang penting dia tidak bisa berkilah di hari kiamat nanti. Karena sudah sampai dalil. Saya ikut pendapat yang harus sampai paham. Faham dia, tugas kita selesai. Faham dia, itu baru kemudian di hari kiamat dia tidak bisa ngeles di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nggak ada yang ngasih tahu sama saya. Ya Allah, saya belum tahu itu waktu di dunia. Teman-teman saya ngaji juga nggak pernah ngasih tahu saya itu. Mereka sibuk dengan pengajiannya sendiri. Saya memang mungkin tampilan preman. Tapi sebenarnya saya ingin diajak. Nggak ada yang ngajak ya Allah. Saya mungkin tampilan preman, tato, baju slipknot, tapi saya dengerinnya Raisa. <laughs> ini preman macam apa ini? Sangar gitu ya. Oke, okay, subhanallah. Ada memang orang-orang yang akan komplain di hadapan Allah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Ada orang yang uh, tuli, orang yang uh, pikun, orang yang idiot dan orang yang hidup di masa fatrah kekosongan antara Nabi eh, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Mereka semuanya komplain karena belum sampai kepada mereka risalah. Ya Allah, dulu saya pikun, nggak ngerti saya. Ya Allah, dulu saya dilempari kotoran sama anak kecil, saya nggak bisa balas. Saya idiot. Ya Allah, saya tuli. Saya nggak dengerin risalahmu. Yang terakhir, saya hidup di masa fatrah. Nggak ada nabi, nggak ada rasul. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah kemudian berikan mereka ujian terakhir. Oke, okay, dulu mungkin anda idiot, dulu mungkin anda tuli, dulu mungkin anda pikun, dulu mungkin anda hidup di masa fatrah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, kurang lebih 300 tahunan. Tapi sekarang saya perintahkan kamu masuk ke nerakaku. Kata Nabi Muhammad, jika mereka mentaati Allah, mereka selamat. Karena itu ujian terakhir. Langsung berhadapan dengan Allah, kalau masih nggak taat juga, selesai. Ini ujian saja. Jika mereka mentaati Allah untuk kemudian terjun ke neraka Allah, mereka pasti selamat. Karena itu ujian terakhir. Dulu mungkin bisa berkilah. Kenapa? Belum sampai kepada mereka risalah. Tapi kita sudah sampai kepada kita risalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lagi kemudian berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang di luar sana sudah sampai kepada Anda nasihat dari teman Anda. Ajakan dari teman Anda Walaupun cuma via broadcast, broadcast BBM, broadcast WhatsApp, mereka sudah ngajak Anda untuk taat. Mereka sudah ngajak Anda untuk yuk sholat, Tapi Anda memilih untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai level kita tahu hujah. Kembali kepada kasus, begitu detailnya syariat Islam menghadapi pelaku dosa uh, eh, yani uh, eh, uh, eh, orang yang melakukan pembatal keislaman Sampai level orang yang membatalkan keislamannya saja, seharusnya Islamnya batal, kita detail, nggak gampang Balik nggak? Berakal nggak? Sudah sampai hujah belum? Dia terpaksa atau nggak? Yang terakhir, Allah yakuna muta'awilan kata Syekh Ibrahim bin Amir al ruhaili hafizahullah taala dia bukan orang yang muta'awil salah tafsir salah faham berkaitan dengan firman atau sabda contoh di dalam riwayat Imam Ahmad dan saya tidak salah. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sepulang dia dari Syam, bukan dari Yaman ya, ini dari Syam. Syam itu nama dulu ya, sekarang itu empat negeri ya. Ada Palestina, eh, Jordania, Syria dan Lebanon atau Lebanon. Dia ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, Malaka ya Mu'ad. Mu'ad, ada apa kamu? Wahai Rasulullah, saya melihat orang-orang waktu itu saya di Syam. Mereka ketika ingin menghormati orang-orang yang mereka ingin hormati, mereka melakukan sujud di hadapan orang yang mereka ingin hormati. Makanya terbetik di hati saya, saya kalau bertemu Rasulullah, saya pengen sujud di hadapan Rasulullah. Karena saya menghormati Rasulullah. Makanya saya sujud wahai Rasul. Kasarnya begitu. Kata Nabi Muhammad, "La taf'alu." Jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Kata Nabi Muhammad SAW, ini cerita di antara sebabul wurud, sebab adanya hadis berikut. Nabi Muhammad bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin." Dalam riwayat lain, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Kalau boleh, saya suruh para istri itu sujud sama suaminya. Nunduk, pegang kakinya, cium, begini. Film India dong. <laughs> Iya kan masih di India masih mereka praktekkan mencium kaki suami. Harusnya begitu, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Apakah Nabi Muhammad langsung mengkafirkan Mu'ad? Mu'ad kafir kamu, sujud sama manusia. Enggak kan? Kenapa? Nabi Muhammad tahu dia muta'awil. Nabi Muhammad tahu Mu'ad salah faham. Bagaimana cara menghormati seseorang. Satu cerita yang lain disebutkan riwayatnya oleh Syekh Ibrahim, yakni seorang budak wanita mengatakan kita memiliki seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi. Apakah Nabi Muhammad SAW kemudian mengkafirkan budak ini? Enggak. Kenapa? Nabi Muhammad tahu dia muta'awil. Dia salah faham. Berkaitan dengan sabda-sabda Nabi Muhammad tentang akhir zaman. Dikiranya Nabi Muhammad tahu enggak? Nabi Muhammad yang besok aja enggak tahu. Besok bakal patah gigi beliau di perang Uhud nggak tahu. Beliau bakal codet wadah beliau, beliau nggak tahu. Tahu codet ya? Kampung Arab di Jakarta itu loh. Eh, itu condet ya. <laughs> Aduh, codet. Codetnya satu aja, satu. Karena kalau set set itu samurai X. Eh, satu aja. <laughs> Yang anak 80-an tahu maksud saya. Anak-anak sekarang taunya Naruto doang. <laughs> <clears throat> Oke. Okay. Subhanallah. Berdarah wa kepala beliau. Ketaif dilempari batu beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang terjadi besok, apalagi akhir zaman. Semuanya wahyu Allah. Tapi apakah Nabi Muhammad mengkafirkan budak ini? Enggak. Kenapa? Dia tahu. Nabi Muhammad tahu dia salah faham. Wallahu a'lam bissawab. Kembali kepada perkataan Syekh. Dan di antara prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah adalah mereka tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin kecuali mereka melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Itu pun harus ada persyaratannya kalau sudah berkaitan dengan individu. Lima persyaratan yang tadi ulun sebutkan. Enggak gampang ahlu sunnah paling berhati-hati dalam mengkafirkan kaum muslimin. Apalagi kemudian berkaitan dengan pemerintah. Subhanallah. Hati-hati sekali. Terkadang karena perkataan seorang dai yang slip bisa menghancurkan dakwah itu sendiri. Mereka berkuasa, mereka punya kuasa, mereka punya tentara, mereka punya segalanya. Subhanallah. Jangan ya. Hati-hati sekali dalam mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian kata beliau, Amma ma kana minal kabairil lati hiya duna syirk wa lam yadulla dalilun ala kufri murtakibiha fa innahum la yuhakkimuna ala murtakibiha bil kufri wa innama yuhakkimuna bil fiski wa naqsil iman. Dua prinsip berikutnya. Sedangkan kemudian dosa-dosa besar yang levelnya di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan kafirnya pelaku dosa besar tersebut seperti detail berkaitan dengan perkara salat. Maka ahlus sunnah menghuk, tidak menghukumi orang-orang seperti itu dengan kekafiran atau kafir. Tapi mereka menghukumi orang tersebut dengan mukmin tapi imannya lagi turun. Mukmin tapi imannya lagi lemah mukmin dengan sisa imannya, tapi dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Imam bin Salah menyebutkan di awal mukaddimah kitab Al-Kabair milik Imam Zahabi, dosa besar itu memiliki empat ciri-ciri yang bisa kita sadur di dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW karena kita diperintahkan untuk menggunakan akal kita untuk menyelami, meneliti dan merenungkan isi Al-Qur'an. Kalau kita meneliti, kita merenungkan isi Al-Qur'an, ini yang didapatkan oleh Imam Nusalah. Bahwasanya dosa besar itu cirinya ada empat. Kalau kita dapatkan ini di firman Allah, kalau kita dapatkan empat ciri ini dalam sabda Nabi Muhammad, berarti perbuatan tersebut dosa besar harus kita tinggalkan. Karena tidak bisa kemudian dosa besar ini dihapuskan dengan ketaatan yang standar, harus dengan taubat berat. Satu. Kalau misalnya disebutkan dalam firman Allah atau dalam sabda Nabi Muhammad SAW, hukuman tertentu Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 2. Allah berfirman, <clears throat> Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka cambuklah mereka masing-masing 100 kali. Ini hukuman untuk pezina yang bujang. Orang yang belum pernah menikah. Dicambuk 100 kali. Faedah yang bisa kita ambil satu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan hukuman tertentu atas perbuatan tertentu. Wah, wow, berarti zina ini dosa besar. Harus kita hindari. Di sisi yang lain ada memberikan faedah ayat ini bahwasanya seseorang ketika melakukan dosa besar dia tidak keluar dari Islam. Seperti keyakinan orang-orang Khawarij yang mungkin sekarang lagi hangat bagian dari khawarij ISIS ISIS dahlia <laughs> subhanallah mereka gampang mengkafirkan kaum muslimin saya ingat dulu ya waktu saya e, nonton berita di TV yani nasional nggak enak saya sebutin metro di TV nasional <laughs> metro Oke. Okay. <laughs> Amrozi dan teman-teman itu diwawancarai. Apa yang melandasi Anda sampai melakukan pengeboman seperti ini? Maaf, kami tidak bisa terangkan. Ini berkaitan dengan prinsip. Wow, sedap nggak? Belum kasih tahu prinsipnya. Iman bagi orang-orang khawarij itu harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Makanya ketika bersikap kepada para pelaku dosa besar, sekali orang itu melakukan dosa besar, kafir, keluar dari Islam, kekal di api neraka. Itu keyakinan orang Khawarij terhadap kaum muslimin. Jika kaum muslimin saja mereka begitukan, bagaimana dengan orang kafirnya? Bom. Muslimin mereka begitukan, apalagi dengan orang kafirnya. Bom. Dan kemudian yakni mengaku-ngaku bahwasanya ini ada jihad di jalan Allah. Subhanallah. Apalagi yang kemarin. Jihad di jalan Tamrin. Apaan? Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan <laughs> Ya Allah. Ada-ada aja. Ya. Orang mati syahid itu cirinya ada dua. Ini kayaknya bercabang terus nih, saya mau <laughs> eh, singkat ya. Orang mati syahid itu orang pilihan. Dua, orang mati syahid itu dia berperang, membunuh dan terbunuh. Itu ciri-ciri orang mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaskum qarhum fakat mas faqad masal qauma qarhum mithluh." وَتِلْكَ Dan jika kalian mendapati qarh, kesusahan di dalam beragama ini, maka ketahuilah sesungguhnya kaum sebelum kalian sudah mengalaminya juga. بَيْنَ النَّاسِ. dan hari-hari itu kami putar untuk manusia Supaya Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang beriman di antara kalian dan Allah memilih di antara kalian siapa yang menjadi syahid. Orang mati syahid itu orang pilihan Allah. Orang yang membunuh diri, dia milih tempat sendiri, dia kemudian pilih waktu sendiri. Bukan pilihan Allah. Khalid bin Walid matinya di mana? Di kasur. Banyak bekas tusukan di tubuh beliau, tapi beliau enggak mati. Radhiyallahu anhu meninggalnya di kasur radhiyallahu anhu. Yang kedua, Allah berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum muslimin, orang-orang mukminin, jiwa mereka dan harta mereka. Allah ingin pengorbanan mereka. Kalau mereka sampai kemudian berkorban dengan jiwa dan harta, yakni dengan berjihad di Allah Subhanahu wa taala, ya, berjihad itu harus pakai harta. Di antara persyaratan yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Salim As-Suhaimi dalam kitab Al-Jihad fil Islam, selain orang itu harus muslim, balik, tidak cacat. Ada kemampuan finansial, beliau menyebutkan. Jihad perlu fulus, Bahkan subbahasan bahwasanya orang itu punya kemampuan dalam masalah harta, izin orang tua. Jihad itu harus izin orang tua. Makanya kan ada orang yang kalau itu ingin berjihad, ya Rasulullah saya pengen ikut jihad. Eh, Awa hayun walida, orang tua kamu hidup nggak? Oh, masih hidup ya Allah. Fafihi ma Kamu berjihad saja dengan berbuat baik pada kedua orang tua. Berapa banyak semua orang yang mengaku jihad ini dengan teror yang mereka lakukan, orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya malu dengan perbuatan anaknya. Bukti nggak pernah izin ini anak. Bu, ya nak, saya mau ke Jalan Tamrin. Ngapain nak? Mau ngopi? Nggak bu, mau bom. Enggak ada. Bomnya sudah disiapkan nak? Sudah? Bagus. Wah ibunya sarap juga nih. <laughs> Subhanallah. Kemudian Allah berfirman, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berju, ber, berjuang berjihad di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan mereka terbunuh. Itu syahid. Dia bunuh orang dan dia terbunuh. Peperangan. Di bawah bendera seorang pemimpin. Itu mati konyol namanya. Yang hebat itu yang bisa nyuci otak mereka itu. Subhanallah. Laundry mana itu? <laughs> Kita lanjutkan ya. Saya tadi mau ngomong apa ya? <laughs> Sampai ngomong jahat, saya tadi mau ngomong apa ya? Empat ciri dosa. Oh, empat ciri dosa besar, iya iya. Ah, minum dulu ya. Aduh. Alhamdulillah saya nggak ini, nggak apa istilah istilah bahasa itunya jet lag ya. Eh, perjalanannya alhamdulillah nyaman karena saya pernah mengalami yang lebih parah. Kebontang lewat jalur darat. Buh, subhanallah. Nyusahin, pakai taksi lagi. Perjalanan 6 jam, off-road kalah. Tapi pakai taksi, taksi, bukan mobil yang susah dikejar itu. Saya pengen bilang Innova nggak enak. Pakai taksi bayang oh, susahnya. Makanya perjalanan ke sini alhamdulillah nikmat. Kita lanjutkan. Ciri yang kedua. Oh, ntar dulu. Ayat tadi masih ada faedah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pezina perempuan, pezina laki-laki cambuk masing-masing 100 kali. Untuk orang-orang Khawarij yang mengeluarkan kaum muslimin dari Islam karena satu dosa besar yang dilakukan, perhatikan ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala firmankan pezina perempuan, pezina laki-laki cambuk kalau kalian meyakini bahwasanya zina adalah dosa besar dan seorang melakukan zina satu kali keluar dari Islam, kenapa Allah tidak firmankan pezina perempuan, pezina laki-laki pancung? Kenapa Allah tidak firmankan pancung? Kenapa? Karena mereka berarti keluar dari Islam, harusnya mereka dipenggal kepalanya. Kalau menurut keyakinan kalian, dengan satu dosa seseorang itu keluar dari Islam. Harusnya firman Allah pancung, bukan cambuk. Ini jalil, bahwasanya mereka masih muslim, mereka masih mukmin, tapi imannya lagi anjlok. Imannya lagi turun. Kemudian mereka kalah dengan hawa nafsu. Dua, jika ada ancaman neraka, jika ada ancaman azab, baik itu di dalam firman atau sabda. Contoh, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزك ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ada tiga orang di hari kiamat tidak Allah akan lihat tidak Allah akan ajak bicara tidak Allah akan sucikan dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih ada ancaman nih berarti ini Kata Nabi Muhammad SAW yang pertama, Al-Ushaimitu zani, wal-ailul mustakbir, wal-malikul kadzab. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila ya. Satu. Al-Ushaimitu zani. Orang sudah tua tapi pezina. Berapa banyak kita dapati berita seperti itu kan? kakek-kakek mati di hotel apa gitu, kakek-kakek mati, subhanallah. Karena sudah tua, jantung ini degupnya Senin Kemis. <laughs> Senin degup sampai Kamis stop, degup lagi Senin. Sudah tua, degupnya pun sudah lemah. Seseorang melakukan persetubuhan perlu kerja jantung yang kuat. Akhirnya kan dia doping. Dia minum obat kuat A, B, C, dan D. Uh, banyak banget dia minum. Supaya kuat. Akhirnya babla, Lawang jantungnya lemah. Sudah tua orangnya ini. Tapi pezina. Kita bisa ambil faedah. Dan ini perkataan Syekh Muhammad bin Salafimin. Orang yang motivasi melakukan dosanya itu sudah lemah. Tapi masih dilakukan juga imannya anjlok. Karena motivasinya lemah. Eh, bukan berarti anak muda berzina kemudian eh, wajar. Enggak ya. Salah, sama. Semuanya dosa. Cuman kalau sudah tua, dorongannya sudah lemah. Di rumah saja dia sudah ketika minta ambilkan minuman saja. Cuk. Manggilnya cucu. Udah tua. Cuk, ambilkan kai minuman. Mau tanda tangan surat perjanjian aja. Mana bukan? uh, eh, di sini ya, di sini. Uh. Udah oh, gemeteran megang pulpen. Udah tua. Zina juga. Subhanallah. Imannya anjlok. Ada ancaman neraka. Dua. Wal'ailul mustakbir. Orang yang miskin tapi sombong. Nah ini yang disombongkan apa? Bingung juga itu. Tapi ada orang begitu. Orang miskin tapi sombong. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi hafizahullah wa syafa'ah. Mudah Allah menyembuhkan beliau sedang sakit beliau sekarang. Belum menyebutkan di antara akhlak jujur seorang muslim, jujur dalam berpenampilan. Apa adanya. Buat apa kemudian sok-sok kemudian terlihat kaya, ente miskin. Apa adanya, yang penting ketika pengen sholat, inilah pakaian terbaik saya. Rambut saya wangi, mulut saya wangi, badan saya wangi, baju saya, ini yang paling bersih yang saya punya. Ke masjid. Nggak perlu kemudian pamer. Nggak perlu kemudian memperlihatkan. Untuk apa? Percuma. Lah ini kata Nabi Muhammad, orang yang diancam ini al-ailul mustakbir, orang miskin tapi sombong. Orang kaya sombong eh, bukan wajar ya, salah juga. Cuman yang dia sombongkan ada. Motivasi melakukan kesombongan untuk orang yang miskin gak ada. Apa yang ente sombongkan? Hehe, <laughs> gue dong, jalan kaki. <laughs> Wah ngapain? Kalau misalnya, nih saya nih ke masjid aja saya pakai mobil ini nih, apa Formula One. <laughs> ke masjid pakai mobil Formula One ya? ya. Allah itu itu itu parkirnya gimana gitu ya. Sampai ke masjid diganti ban. Wah, ini mau sirkuit nih. Ini Batam apa Singapura nih. Subhanallah. Dia pakai mobil F1. Ketika temannya kemudian naik beca, cie naik beca doang. Ah dia bisa tuh karena dia kaya. Subhanallah. Ini miskin sombong diancam. Udah di dunia susah, di akhirat susah. Yang terakhir, wal malikul kadzab, pemimpin yang pendusta. Pemimpin itu ngomong jujur saja. Itu rakyatnya ikut. Nggak perlu bohong tapi tetap dia berdosa. Ini semua dosa inilah dosa yang motivasinya lemah untuk semua orang ini. Sudah tua, zina. Miskin, sombong. Pemimpin, dusta. Semuanya lemah sebenarnya. Tapi tetap mereka lakukan dosanya. Woi, diancam neraka. Diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala fi mulut Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ciri-ciri dosa. Kalau misalnya sampai jam berapa kita? Setengah sepuluh. Oh, siap. Kalau misalnya pelaku perbuatan tertentu Allah berikan atau Nabi berikan sifat kefasikan. Kata Nabi Muhammad SAW, Sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki seorang muslim itu perbuatan kefasikan. Berarti mencaci maki bawahan kita. Mencaci maki kaum muslimin. Itu perbuatan kefasikan. Dosa besar tinggalkan. Orang salah sedikit wajarlah. Terulang oke, okay, masih ampuni. Tiga kali eh, jangan di jangan diomeli. Eh, keluarkan langsung. Gak usah diomeli. Jangan sampai Anda mencaci maki seorang muslim. Dosa. Gak boleh. Kehormatan seorang muslim itu begitu tinggi. Dan yakni contoh-contoh yang lain. Yang terakhir laknat. Jika disebutkan laknat baik dalam firman atau sabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, La'anallah al-washimah wal mustawshimah wal wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat perempuan yang bertato dan yang minta dibuatkan tato. Yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambut. Basicnya yang bertato itu perempuan ya. Sekarang itu laki-laki juga semuanya bertato. Terkadang warna tinta tatonya nggak matching sama warna kulit. Kadang-kadang tatonya juga nggak keren-keren amat. Tato gambar gerobak. Apaan tato gerobak? Oh, rupanya dia pedagang gerobak. Tato tuh naga. Uh, mantep. Begitu ketemu sama preman yang lebih sangar, wah, naganya ciut jadi cacing. <laughs> <laughs> Preman apa ini? Tatonya kok bisa berubah ya, ya Allah. Tato itu nih jagal. Wih, serem ya. Pasar. Wah, serem itu tatonya itu. Coba buka bajunya. Itu tulisannya nyambung. Jagalah kebersihan pasar. <laughs> Aduh, tato macam apa juga itu Tato itu yang abstrak aja. Tato abstrak. Warnanya biasanya tintanya putih, bulat-bulat. Panu. <laughs> Gue dong, nih tintanya putih. Panu. Oke. Okay. Hilangkan ya. Berapa banyak orang menyesal karena punya tato ketika tahu hukumnya. Allah laknat. Dan laknat itu berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Jauh surga untuk kita kalau sudah Allah laknat. Menyambung rambut, ekstensi zaman sekarang ya. Atau minta disambungkan rambut. Karena malpraktek kesambungnya ke bulu ketek. Waduh, gimana nih? Subhan, tinggalkan. Syukuri rambut Anda yang ada. Kenapa memangnya? Nabi bersabda. Eh, ini semi stand up comedy sebenarnya. Nabi Muhammad SAW bersabda. Biar pian nggak tegang, soalnya udah malam nih. Jadi santai saja. Kita sedang bicarain orang sesat soalnya. Eh, La'anallah man uh, man dzabaha li ghairillah wa la'ana Allah man la'ana walidai wa la'ana Allah man awa muhdisan wa la'ana Allah man ghayyara manaral ard riwayat Imam Tirmizi Allah melaknat orang yang menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya Allah melaknat orang yang e, melindungi orang yang bersalah Allah melan orang yang merubah batas tanah. Semuanya mal'un. Semuanya yakni Allah lanat. Berarti ini dosa besar. Zaman sekarang itu ya, bukan lagi orang itu curang sejengkal atau semeter. Tanah orang ada yang diakui sama dia. Subhanallah. Itu hati orang itu udah hitam. Iya. Orang kalau masih punya hati nurani, dia masih punya alarm Nah ini pakem di luar firman dan sabda. Yang kita sebutkan tadi itu di firman dan sabda. Empat contoh yang disebutkan Imam Nu'salah Berikut ciri-ciri dosa yang bisa semuanya kita ketahui dari hati nurani. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-ithmu ma haka fi nafsika wa kahrita ayyat tali alaihin nas. Yang namanya dosa itu, yang membuat hatimu gundah, dan jika kamu lakukan suatu saat kemudian ketahuan, kamu malu sama orang. Orangnya atau kita ketika ingin melakukan sebuah perbuatan, kemudian ada keraguan. Wah, ini nggak benar nih. Wah, ini kayak wah ini dosa nih. Itu berarti alarm kita masih nyala. Ikuti kata hati itu, jangan dilanjutkan. Ini berarti dosa. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, dosa itu seperti itu. Eh, keterangan eh, Syekh eh, keterangan Ustadz Firanda belum menyebutkan di mungkin sebagian antum ikut bias ya di keterangan pendek beliau. Alarm seperti ini itu berlaku untuk orang yang hatinya masih bersih. Tapi kalau orang hatinya hitam nggak bakal ngerasa dia. Yang setiap hari syubhat dia ambil, kemaksiatan dia ambil, keharaman dia makan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi 'audan 'audan ka'irdil hasi." Fa ayyi qalbin asrabaha nukitat fihi tetan sauda. Fitnah, cobaan, maksiat, syubhat. Setiap hari ditawarkan kepada hati ini selembar-selembar, sehelai-sehelai, sama seperti orang bikin tikar. Hati manapun yang mengambilnya, menyerapnya, meresponnya. Maksiat, ah nggak apa-apa lah sesekali. Syubhat, alah masih syubhat ini juga. Riba, eh dikit, semua diambil. Kata Nabi Muhammad akan diberikan titik hitam pada hatinya. Setiap dia melakukan akan diberi titik hitam. Wallah alam bisawab. Apakah maksud Nabi Muhammad adalah majaz atau metafora? Tidak tahu kita. Tapi yang, atau misalnya ketika ada orang pelaku maksiat jantungnya jadi hitam kita nggak tahu. Ini permisalan dari Nabi Muhammad SAW. Bendanya itu jantungnya. Bahkan nanti kata Nabi Muhammad, hati itu, jantung, akan menjadi hitam. Bagaikan gelas yang tertelungkup. Udah nggak bisa diisi air. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru munkaran. Orang yang hatinya sudah hitam, semua kemaksiatan dia ambil, tidak la ya'rifu ma'rufan. Dia tidak tahu lagi mana perkara yang ma'ruf, mana perkara yang baik dan tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran karena dia sudah hitam. Makanya tanah orang diakui, dijual nomor telepon dia. Tanah orang. Subhanallah, ada orang begitu. Kalau kemudian kita ingin melakukan sebuah perbuatan dan masih ada keraguan wah ini dosa, ah tinggalkan. Itu pakem di luar syariat. Allah kasih semua kita alarm itu. Kalau kemudian kita masih punya keraguan itu alarm kita berarti masih nyala. Syukuri. Jangan dilanjutkan. Uh, tambahan dari uh, Imam Izzuddin bin Abdul Salam uh, di luar uh, pakem syariat juga dilihat dari imbas sebuah perbuatan. Dosa itu ketahuan besar atau kecil. Dilihat dari imbas perbuatannya. Kalau dia melakukan perbuatan tertentu kemudian bermadorot buat dia sangat besar, berarti dosa besar. Kalau kecil berarti dosa kecil. Dan tidak disebutkan di firman. Tidak disebutkan memang di sabda. Beliau mencontohkan dengan seseorang yang ngencingi Ka'bah. Enggak ada di firman atau sabda. Hukum mengencingi Ka'bah. Coba aja lakukan. Mati ente. Dipukulin orang satu Indonesia. Jadi dipukulin orang satu dunia. Sorry. Maksimalnya Indonesia. <laughs> Kurang ajar nih kiblat kami. Kami di sini top ente ngencing. Wah, disik, disik. mati dia ngencingi Ka'bah. Enggak ada di firman, enggak ada di sabda. Cuman perbuatan dia kalau dilakukan, mungkin dia akan mati dipukuli orang. Itu pakem yang berikutnya dilihat dari imbas. Nah, kembali kepada eh, lima 5 menit terakhir. Eh, sudah habis ya. Eh, bonus 5 menit ya. Kalau misalnya dosa itu levelnya di bawah syirik. Dosa besar levelnya di bawah syirik. Semua yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Beliau menyebutkan 76 dosa. Nomor satu syirik. Ya ini yang sisanya. 75 dosa. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan bahwasanya pelaku dosa tersebut keluar dari Islam atau kafir. Seperti detail pembahasan sholat Kita tidak bahas. Maka ahlu sunnah memberikan hukum kepada orang ini. Orang mukmin tapi imannya lagi turun. Imannya lagi lemah. Semua kita mengalami itu. Semua kita merasakan itu. Ketika Ramadan kita merasa iman kita naik. Setelah Ramadan kita bahkan mungkin merasakan iman kita juga turun. Manusiawi sekali. Dan itu dalil bahwasanya imannya tafawat. Bahwasanya iman satu dan orang lain itu berbeda. Jangan seperti orang-orang khawarij. Iman harus 100%. Enggak bisa atau terlalu meremehkan perkara. Yang namanya iman itu cukup diyakini di hati, maksimal dilafalkan dengan lisan. Enggak perlu praktek seperti perkataan orang-orang murjiah. Cikal bakal pemahaman liberal, cikal bakal pemahaman plural, sorry. Akhirnya orang-orang yang meremehkan perkara iman ini, yang penting diyakini di hati, maksimal dilafalkan, tapi nggak perlu praktek. Nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu, nggak perlu. Yakini saja wajib cukup. Orang yang begini nanti ketika eh, dihadapkan kepada mereka, bagaimana Anda bersikap terhadap para pelaku dosa besar? Oh, pelaku dosa besar mukmin dan imannya sempurna karena iman itu di hati, dia mau ngapain terserah. Parah begini. Akal mana yang bisa menerima bahwasanya orang yang bangun subuh, dia pergi ke masjid, dia sholat lima waktu, bahkan dia tepat waktu dengan orangnya masih tidur. Gak bakal bisa sama. Orang yang kemudian ketika, oke okay, mungkin suatu saat seorang muslim slip bermaksiat, tapi dia ketika bermaksiat masih malu sama Allah, masih malu sama manusia, masih takut Allah dengan yang gak pernah takut. Beda dong. Orang yang kemudian bermaksiat dan bertobat dan yang gak tobat-tobat sama, beda. Gak pernah akan sama. Tidak bisa disamakan. Jalil ini bantahan untuk murjah dan khawarij. Iman itu ahlu sunnah selalu memiliki sikap wasatiyah. Kalau pian atau anda temukan di satu pengajian tertentu. Satu komunitas tertentu. Tak taunya mereka memiliki sikap al-wasatiyah pertengahan. Tidak hulu berlebihan. Tidak juga kemudian terlalu semena-mena. Tidak kemudian yakni melampaui batas atau bahkan meremehkan perkara. Ketahuilah mereka berarti ahlu sunnah. Selalu memiliki sikap al-wasatiyah. Tidak berlebihan, tidak juga semena-mena. Begitulah ahlu sunnah. Sama juga seperti pelaku dosa besar. Kita ingin adil. Mungkin pelakunya bapak kita. Mungkin pelakunya paman kita. Mungkin pelakunya kita. Kita ingin mendapatkan sikap yang adil dari kaum muslimin. Ingat ya dulu ya. Ada anggota dewan kepergok nonton film porno di majelis uh, uh, itu di gedung uh, itu <laughs> apa itu namanya ya di gedung sedang itu kepergok tertangkap basah Wush, disiram sama bapak yang tadi <laughs> bukan tertangkap basah sedang nonton uh, yang satu partai subhanallah membela habis-habisan itu kan fitnah itu kan dikirimi dia macam-macam yang tidak separtai habisnya orang begitu sikap seorang muslim enggak tidak perlu melakukan pembelaan lawang dia tertangkap bahasa. Yang tidak satu partai, nggak perlu Anda menjelekkan habis-habisan. Mungkin Anda pelaku berikutnya. Mungkin Anda lebih memalukan dari dia nanti suatu hari. Adillah dalam bersikap. Orang yang sudah malu, dia minta maaf, dia kemudian resign. Mudahan kita berbaik sangka dia kemudian sudah Allah ampuni. Terlepas dari nggak ada hubungannya saya sama partai itu. Enggak. Tapi dia seorang muslim, berlaku adil lah. Di Banjarmasin pernah kepergok eh, dosen ternama ke kepergok kemudian main perempuan. Wih, di dunia maya habis. Dijelek-jelekan habis. Subhanallah, ini orang-orang apa nggak mengira? Mungkin suatu hari Anda pelaku yang sama. Mungkin bahkan lebih memalukan. Bersikap adil lah. Iman orang ini lagi anjlok. Iman orang ini lagi turun. Itulah sikap ahlu sunnah. Bahkan ya, sampai meninggal pun orang tetap dengan dosa besarnya. Orang sampai meninggal tetap melakukan dosa besarnya. Karena kita tidak tahu maut kapan datangnya. Mati dia dalam keadaan, yakni melakukan dosa besar. Maka kita ahlu sunnah memiliki hukum juga yang jelas. Dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah akan ampuni. Karena Allah maha pengampun. Jika Allah mau Allah akan azab menurut kadar dosa yang dia lakukan dan tidak kekal di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqal habatin min khair." Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqal habatin min iman. Hadis riwayat Imam Bukhari. Akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memiliki sebiji zarrah, sawi, atau bahkan mungkin untuk istilah zaman sekarang, kecil sekali iman di dalam hatinya. Allah akan keluarkan setelah mungkin Allah azab. Tidak kekal di api neraka. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, syafaatil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa ahramur rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Malaikat sudah memberikan syafaat. Para nabi sudah memberikan syafaat, orang-orang saleh sudah memberikan syafaat. Dan tidak ada yang tersisa kecuali kasih sayang dari Allah yang maha memberikan kasih sayang. Artinya syafaat semua ini malaikat, nabi, orang saleh belum bisa menyelamatkan semua orang. Masih banyak yang di azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, akhirnya Allah mengambil satu kali ambilan dari nerakanya dan Allah keluarkan dari neraka Allah satu kaum, banyak orang berarti yang tidak pernah melakukan kebaikan satu kali pun. Tidak pernah melakukan perbuatan baik satu kali pun. Kata Syekh Salih Fawazan di antara keterangan beliau, orang-orang ini bukan orang yang menyekutukan Allah. Allah selamatkan. Tapi bukan berarti kemudian kita meremehkan dosa, enggak. Eh pokoknya kalau tidak syirik pasti surga juga, enggak. Jangan remehkan. Kata Nabi Muhammad, "An-naru alladhi tuqidunahu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api yang kalian nyalakan itu, api yang kita kenal di dunia ini, yang paling panas itu api yang ada di matahari itu 15 juta kali korek api. Perkiraan doang sih. Disebutkan oleh para peneliti. Itu api dunia, api matahari. Itu cuma satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan ringan adab Allah. Itu pun bukan harga mati. Angka 70 yang Nabi Muhammad sebutkan, angka 70 yang Allah sebutkan di firman-Nya, itu adalah bentuk bersangatannya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita itu lebay. Orang Arab, bahasa Arab itu mengenal ketika ingin menyebutkan sesuatu dengan bersangatan, berlebihan, lebay, hiperbola itu dengan angka 70 mesti. Artinya hakikatnya lebih dari itu. Sekarang nih, misalnya kita kemudian bisa panaskan api neraka sampai ah, api neraka lagi. Api dunia sampai 70 kali lipat. Seperti itukah panas neraka Allah? Enggak, pasti lebih dahsyat. Karena itu cuman yakni bersangatannya Nabi Muhammad saja menggunakan angka 70. Ma'ruf di dalam bahasa Arab angka 70. Tapi hakikatnya lebih dahsyat. Artinya kita tidak meremehkan dosa. Tapi ingat tidak boleh berlebihan. Kafir, kekal dalam neraka. Enggak, Allah akan keluarkan. Wallahu alam bisawab. Eh, sebagai penutup dari tadi sebagai penutup terus ya. Eh, sekarang sebagai penutup yang tadi nggak jadi. Sekarang. ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وإن كانت دون الكفر وبين المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة Dan madhab ahlu sunnati wal jamaah adalah pertengahan di antara khawarij dan juga orang-orang murjiah. Di mana Khawarij mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam dan kemudian orang-orang Murji'ah mereka mengatakan pelaku dosa besar adalah mukmin yang imannya sempurna. Ahlu sunnah nggak ngomong begitu. Yang melakukan dosa, yang levelnya di bawah syirik, dia mukmin tapi imannya lagi turun, mukmin tapi imannya lagi lemah. Dan jika sampai meninggal pun orang ini masih dengan dosa besarnya, maka hukumnya di bawah Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah inginkan Allah akan ampuni karena Allah memang Maha Pengampun. Jika Allah inginkan Allah akan azab karena yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala menurut kadar dosa yang dia lakukan. Dan yang lebih parahnya lagi ya, perkataan orang-orang murjiah. Sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan orang kafir, maka kemaksiatan orang muslim juga nggak apa-apa. Wah, ini parahnya. Perkataan yang sangat menyesatkan. Orang kafir itu melakukan ketaatan percuma. Di Banjarmasin itu beberapa kali ada orang non muslim pengen kurban. Ngapain? Ketaatan yang Anda lakukan percuma karena Anda belum bersyahadat. Orang murjiah meyakini sebagaimana ketaatan orang kafir tidak ada manfaatnya, muslim bermaksiat juga nggak apa-apa. Wah ini parah ini. Jadi cara membalik perkataannya salah total. Berbahaya, Allah selalu mengancam. Dan bahkan di antara ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul adanya ancaman, tapi juga ada kabar gembira. Wallahu alam bisa. Itu kurang lebih berkaitan dengan prinsip akidah ahlus sunnati wal jamaah terhadap para pelaku dosa besar. Wastun memiliki sikap wasatiyah tengah-tengah, tidak seperti khawarij yang berlebihan, tidak seperti murjiah yang sangat meremehkan pelaku dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah bermanfaat, Salam dan khilaf, ulun mohon maaf. Silakan. Baik, jazakallah khair Ustaz Khairullah LC yang telah menyampaikan nasihat emasnya. Dan ini kita beri satu kesempatan aja karena waktu sudah pukul 10 kurang. E, satu pertanyaan barangkali dengan muka Sod. Fadal. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Eh, nama saya Aris. saya dari mahasiswa Poltek. gini Ustaz, itu pertama kali saya ke Batam nih tahun 2013 gitu kan. Jadi saya masih awam lah gitu kan. Jadi nyampe di Batam itu saya dulu hobinya itu dengar radio gitu kan. Iya. Jadi saya lagi di asrama dengar dengar radio gitu kan. Saya dapat 100, 100,6 uh, FM ya uh, yang hang ini. Kemudian saya besarin gitu kan. Saya dengar juga senang dengar-dengar baca Al-Qur'an baca Quran gitu kan. Terus datang orang uh, eh jangan nonton itu itu Wahabi, Salafi, Takfiri gitu kan. Dia ini uh, eh, isbal isbal neraka, tahlilan neraka, nyembah kubur uh, eh, sirik, uh, eh, menyembah wali-wali wali musrik gitu kan. Nggak usah, nggak usah gitu. Jadi saya uh, karena penasaran gitu. saya nggak orangnya itu nggak gampang menerima apapun dikatakan orang gitu kan. Hmm. Jadi akhirnya saya cari-cari alamat Hang FM itu di mana gitu kan. Jadi saya coba-coba pergi ke Hang FM. Kebetulan waktu itu ada pengajian gitu kan. Jadi saya ikut gitu. Saya ikut pengajian masuk. Terus saya takut juga takut juga sama orang jinggotan sama isbalan gitu kan. <laughs> Saya kira teroris juga gitu ya kan. Nah, terus saya kata duduk di belakang juga nggak salah waktu itu. Setelah duduk di belakang gitu kan, dengar-dengar apa enggak apa yang diomongin orang itu saya merasa nggak apa namanya itu tidak terbukti. belakang gitu. Iya. Saya dengarnya enak, saya dengar tuh masuk gitu kan. Saya dengar uh, ceramah di luar, ya ngomong-ngomong aja gitu kan, nggak ada dalil, nggak ada apa gitu kan. Walaupun saya nggak tahu juga dalil itu apa dulu gitu. Jadi apa saran Ustadz terhadap orang-orang yang saat ini yang mengatakan Wahabi mudah mengkafirkan, ini dikafirkan, ini dibinahkan gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan. <clears throat> Oh, ini terjadi di semua daerah ya, terjadi di semua tempat sebenarnya. Bahwasanya mereka e, membuat orang supaya tidak datang ke pengajian. Mereka menakut-nakuti orang supaya tidak datang ke sebuah pengajian, khususnya kajian sunnah. Ya dalilnya seperti itu. Yang begini kafir, yang begitu musyrik, yang begitu neraka. Subhanallah. Sebenarnya di satu sisi ini iklan gratis sebenarnya. Sisi baiknya ya kalau kita ingin adil ya. Orang yang seperti Mas ini banyak. Ketika dibegitukan dia malah penasaran. Masa iya? Akhirnya malah belajar. Akhirnya malah datang. Ingat Mas, itu tidak kemauan Anda sendiri. Tidak murni kemauan Anda sendiri. Allah arahkan Anda ke sini. Ya. Hidayah itu unik, Pak. Hidayah itu unik sekali. Ada seorang syekh bertemu dengan dua orang Amerika, saya ingin cerita sedikit. Yang namanya cerita itu kayak dongeng ya. Ya biasa sambil tiduran silahkan gak apa-apa. <laughs> saya ingin cerita sedikit. Jadi syekh ini bertemu ketika hajian dengan dua orang Amerika. Amerika, Amerika ini sama siapa aja lah ya? Amerika ya. Uh, anda orang Amerika? Ya. Kok tahu? <laughs> Ini mau gombal apa mau nanya nih? <laughs> Anda orang Amerika? Iya. Bagaimana ceritanya Anda kok bisa kemudian masuk Islam? Oh. Mereka ketika ditanya oleh Syekh ini begitu, mereka berdua saling pandang dan saling senyum. Karena mereka masuk Islamnya itu unik mungkin. Hidayah Allah begitu unik. Dia bercerita. Kami masuk Islam karena Josbus. Josbus yang anak ya, bukan yang bapak yang ini sebelum Obama opapa itu. <laughs> Bagaimana ceritanya? Dulu uh, dulu uh, segenggam emas <laughs> oh, lagu Betaria. Dulu uh, ketika ada kejadian uh, WTC. <laughs> Ini Bapak yang tahun 80-an tahu maksud saya tadi segenggam emas. Eh, sorry ya, ini masih terngiang-ngiang, susah sekali meninggalkan ya. <clears throat> Mungkin sama. Eh, anak sekarang nggak tahu, anak sekarang nggak tahu. Lagunya anak sekarang nggak ada yang jelas. Kita lanjutkan. Eh, ketika ada kasus WTC, Bus ini ceramah, hampir dua jam katanya ceramahnya. Gak ada pertanyaan lagi kayak FM. <laughs> dua jam ceramah dia katanya. Nah, di dalam dua jam itu kami temukan satu kosa kata yang tidak pernah kami dengar sejak kami tahu atau kami bisa berbicara. Apa itu? Kata-kata Islam. Ketika Jus Bustrama kemudian menyebutkan kata Islam, berkali-kali ada kata Islam, mereka saling pandang. Bro, Islam itu apaan? Islam itu apa? Enggak ngerti mereka. Kata itu tidak pernah ada di benak mereka. Akhirnya kami kemudian googling. Di Google dia nyari. Unik pokoknya. Google tentang Islam diterangkan macam-macam, akhirnya tak taunya kemudian cari kami cari markas Islam paling dekat di daerah kami. Hidayah Allah menyapa. Rasul adalah yakni uh, eh, yakni uh, eh, apa istilahnya menyampaikan wahyu, Rasul Maha benar dalam semua firman dan sabda yang beliau sampaikan. Kata Nabi Muhammad, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din bilisani rajulin fajir." Al-Qamakal, kurang lebih seperti itu. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini bahkan dari lisan orang yang buruk. Dia masuk Islam dapat hidayah karena lisannya orang kafir sendiri. Di satu sisi, kembali kepada pertanyaan, ini iklan gratis. Orang seperti Anda itu begitu banyak. Mereka tidak mudah kemudian terintimidasi. Wah, wow, oh gitu ya, oh gitu ya. Enggak. Lebih kepada saya pengen tahu benar nggak yang kalian katakan. Dan tidak terbukti. Ini banyak orang. Kami ya di Banjarmasin, saya pernah mendapatkan cerita dan orang itu mendapatkan hidayahnya pertama kali ketika menghadiri ceramah Ustaz Ahmad Zainuddin. Awalnya karena penasaran. Coba-coba ah, datang, coba-coba, nggak ada niat. Bahkan ada orang yang datang itu ingin cari kesalahan beliau. Ya, datang ke pengajian itu ingin cari kesalahan. Tau taunya terdiam. Karena semuanya nggak pernah kita bawa dari kantong sendiri. Firman sabda, firman sabda. Menurut pemahaman para salafus saleh, terdiam orang. Kenapa? Ilmiah. Yang penasaran itu begitu banyak. Begitu hadir, alhamdulillah hidayah Allah menyapa. Maka ketika Anda sudah mendapatkannya sekarang pegang betul-betul karena hidayah itu anugerah. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah dalam kitab beliau Asyru Qawaid fil Istiqamah. Sepuluh pilar keistiqomahan. Kata beliau, yang namanya keistiqomahan itu betul-betul minhah ilahi pemberian pemberian ilahi, pemberian Allah, Allah yang kasih kita buat taat Di mana di sisi lain ada orang yang Allah sesatkan memang. Yang kedua, itu sisi iklan gratis. Yang kedua, siapapun Anda di luar sana yang kemudian membenci dakwah ini. Perhatikan yang disampaikan oleh para jai siapapun yang berbicara di sini. Cuma firman Allah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan Anda yang sama, nabi Anda yang sama. Tapi kenapa kemudian Anda berbeda? Karena Anda memahaminya dengan paham Anda sendiri. Kalau kemudian Anda memahami dengan cara pahamnya para sahabat, kita pasti sama. Pasti sama. Tapi kalau dipahami sendiri, kemudian dengan hawa nafsu, plus juga dengan kadang-kadang kebodohan, orang-orang kadang ada yang bodoh kemudian ngotot gitu ya. Sudah bodoh ngotot. Tahu orang ngotot ya? Udah bodoh dia pegang barbel. <laughs> ngotot dia. <laughs> Lagi main Sorry, sorry. Aduh. Sudah bodoh ngotot lagi. Sudah salah ngotot lagi. Pokoknya itu pengajian sesat. Nah, ciri-ciri teroris ada di situ semuanya. Jenggotan lah, celananya seperti orang kebanjiran lah. Macam-macam. Subhanallah, perhatikan ya. Kita berbaik sangka mudah belum sampai kepada dia, yakni uh, dalil. Syekh bin Bas di antara fatwa beliau, bahkan dalam buku beliau Al-Ijmam, bahwasanya orang yang mengejek sunnah itu hakikatnya mengejek yang mengajarkan sunnah. Siapa? Rasulullah. Anda bukan kejek. Anda bukan mengejek kami, saya dan siapapun yang sedang menjalankan sunnah. Anda mengejek Nabi kami yang kami ikuti. Itu hakikatnya. Ingat sejarah. Bagaimana sebagian orang-orang munafikin berjumlah sembilan orang. Ketika itu ingin perang tabuk ya. Ketika itu ingin perang tabuk. Anda bisa bayangkan orang ini kalau pulang perang mereka berarti pahlawan. Kalau meninggal di medan perang, berarti memiliki label syahid karena sedang di perjalanan mau perang Tabuk. Tapi mereka kemudian ngerumpi. Kata mereka, kami tidak pernah melihat orang yang paling rakus makannya, paling kemudian takut ketika berperang dibandingkan mereka-mereka ini nih dengan mengisyaratkan beberapa orang sahabat yang ada di belakang mereka para penghafal Al-Qur'an. Sampai berita itu, eh, kejadian itu dilihat oleh seorang sahabat. Oh, perkataan kalian ini saya akan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Sampai berita kepada Rasulullah. Minta maaf mereka semuanya. Inna kunna nakhudu wa nal'ab. Allah menceritakan dengan firman-Nya. Ya Rasul, kami cuma main-main, kami cuma bersendau guru. sampai keseret kuda Nabi Muhammad mereka minta maaf, sembilan orang. Inna kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main ya Rasul, kami cuma bersendau guru. Allah turunkan surah At-Taubah ayat 656. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apa dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian mengolok-olok, kalian mengejek? Tidak perlu uzur, tidak perlu minta maaf. Kalian telah kafir dari iman kalian. Perhatikan, yang mereka ejek sahabat. Mereka tidak mengejek Allah. Mereka tidak mengejek ayat Allah, mereka tidak mengejek Rasulullah, tapi perhatikan ayatnya. Apakah dengan Allah ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jadi bahwasanya orang mengejek bagian dari syariat Islam, mengejek Allah, ayatnya dan Rasulnya. Dan para sahabat bagian dari syariat Islam. Bahaya, orang yang mengejek sunnah itu bahaya. Apalagi orang yang memfitnah. Siapapun di antara kita itu kalau misalnya sampai level mengejek sunnah, bahaya. Ketika hidayah, eh, ketika hujah sudah sampai ke Anda, Anda berakal, Anda bukan orang gila. Sudah disebutkan hujah pada Anda. Anda betul-betul memilih tetap untuk mengejek, Anda bisa keluar dari Islam. Bahaya. Terlalu banyak sabda Nabi Muhammad. Ulun, saya tidak membicarakan praktek Nabi Muhammad ya. Beliau perintahkan satu kaidah. Kalau misalnya ada sabda Nabi Muhammad, praktek Nabi Muhammad berbeda dengan firman Allah, maka terkadang bisa saja hukumnya turun levelnya. Contoh, Allah berfirman, "Wa asyhidu idza dan persaksikanlah jika kalian berjual beli. Artinya menghadirkan saksi ketika bertransaksi jual beli itu wajib melalui firman ini. Kalau mau jual beli, datangkan saksi. Tak taunya praktek Nabi Muhammad sering jual beli tanpa saksi. Betul-betul beliau dan pembeli saja. Yuk, jual beli. Berarti hukumnya turun menjadi sunnah. Ketika Nabi Muhammad melakukan sebaliknya firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan jenggot ini sunnah. Yang mengatakan sunnah. Maka dia harus datangkan dalil Nabi Muhammad pernah memotongnya satu kali. Saya tidak bicarakan tentang orang yang mengejek ya. Yang mengatakan sunnah. Karena ini wajib. Nabi Muhammad perintahkan a'ful liha, arkhul liha, khaliful yahud, khaliful musyrikin, a'ful liha wa qassus syawari Peliharalah jenggot, panjangkan jenggot. Al-amru yaqtadil wujud. Perintah Nabi Muhammad itu mengandung konsekuensi hukum wajib. Nabi Muhammad perintahkan, pelihara. Panjangkan. Dan beliau SAW beliau memerintahkan dan beliau pun melakukan. Jadi yang mengatakan sunnah itu harus mendatangkan dalil Nabi Muhammad pernah cukur. Karena levelnya itu baru turun. Tapi tidak. Ini bahkan kewajiban. Bahkan subhanallah saya baca dari tulisan Ustaz Firanda, beliau menukil dari buku Ihya Ulumuddin. Ya, Imam Ghazali menyebutkan ini adalah tanda-tanda kelelakian. Walaupun sekarang ini karena banyak artis juga ya kemudian yang alhamdulillah belajar salaf, mereka melihara juga. Sekarang jadi tren, tapi niatnya salah. Tidak ingin kemudian mengikuti syariat karena ikut artis fulan, karena ikut penyanyi fulan. Nah, ini niatnya yang harus diluruskan dengan memelihara jenggot. Bagi siapapun di antara kita yang kemudian belum tumbuh atau susah tumbuh, sebagian orang memang tidak tumbuh, maka no problem sudah. Enggak perlu ngotot gitu ya. <laughs> ngotot tahu ngotot ya. Jadi sambil main barbel gitu, pakai kemiri sambil main barbel. <laughs> ngotot, pengen tumbuh gitu. Enggak jangan, enggak perlu. Dulu ingat sekali waktu di pesantren, di pesantren nih. Saya dari Tangerang jadi katanya infonya itu kalau kemiri kemudian disangrai nanti ditumbuk akan keluar minyak. Minyaknya itulah ke dioles-oleskan. Kita percaya aja tuh. Wah, kita beli kemiri banyak waktu ronda, wah kita bikin wah rebutan tuh minyaknya. Wah, wah. Wah, langsung gue pasang sini. Enggak tumbuh-tumbuh juga sebagian. <laughs> Tapi <laughs> ini alami. Iya, ini akarnya gigi ini. <laughs> <laughs> Istilah Ustaz Subhan bahwa zir ini akarnya gigi. Subhanallah. Eh, berikutnya. Berkaitan dengan isbal, memanjangkan celana di bawah mata kaki. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, "Ma asfala minal eh, iyyakum eh, wal isbal wa isbalil izar fa innahu minal makhyalah atau makhilah." Hindari, jauhi kalian semuanya dari isbal, memanjangkan mengulurkan pakaian celana di bawah mata kaki. Karena itu bagian dari kesombongan. Ada sebagian orang, oh berarti kalau misalnya tidak sombong nggak apa-apa. Sekarang ente dapat tazkiyah nggak ente nggak sombong. Dengan anda menolak sabda Nabi Muhammad, anda sombong loh sebenarnya. simple kan? Tapi oke lah, tanazulan bil khasam. Kita ikut dengan dalil Anda. Selama tidak sombong nggak apa-apa isbah. Perhatikan sabda yang lain. Ma asfala minal ka'baini fa Apapun, ma semuanya. Nabi Muhammad pukul rata. Semua yang di bawah mata kaki dapat ancaman neraka. Dosa besar atau bukan? Kita pelajari tadi. Ini salah satu contoh bisa kita praktekkan. Yang ada ancaman nerakanya itu berarti dosa besar. Ente mau sombong atau tidak, ini ada ancamannya, tinggalkan. Kenapa seseorang kemudian merasa aman dengan ancaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tinggalkan. Subhanallah. Dan ini tidak susah. Tidak ribet. Saya malah ribet kalau ada orangnya celananya itu sampai diinjek. Ntar sebentar-bentar dibenerin, sebentar dibenerin. Ribet. Coba kemudian letakkan atau potong di atas mata kaki. Oh, simple, Anda bersih juga. Tidak ada satu perintah kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadi, tidak ada satu perintah kecuali di balik di baliknya banyak kemaslahatan. Dan tidak ada satu larangan kecuali di baliknya banyak sekali kemadorotan. Nabi perintahkan, bismillah, kita akan lakukan. Nabi larang, tinggalkan. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Terkadang kita nggak tahu. Terkadang kita tidak tahu sebab kenapa ini diperintahkan. Terkadang kita tidak tahu hikmah di balik sebab perintah atau larangan. Yang penting ini perintah, ini larangan. Sami'na wa ta'ana. Begitulah seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lil mu'minin la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak, tidak patut untuk seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, jika Allah dan Rasulnya sudah menentukan hukum, mereka enggak punya pilihan kecuali taat. Eh, lakukan nggak ya? Enggak, enggak ada itu. Ini lakukan nggak ya? Enggak ada itu. Anda nggak punya pilihan kecuali taat kalau sudah berkaitan hukum Islam. Kenali hukum Allah Subhanahu wa taala. Kami mengatakan karena kami berlandaskan dalil. Semua yang Anda lakukan cuma fitnah saja. Dengan istilah wahabilah apalah subhanallah. Kadang-kadang ditanya apa itu wahabi aja nggak ngerti. Saya pernah praktekkan sendiri itu. Ketika ada yang mengatakan dakwah saya tentang saya adalah Wahabi. Kebetulan waktu itu adalah Om sendiri. Om, apa itu Wahabi? Oh, yang gitu-gitu deh, gitu-gitu gimana Om? Terangkan. Ya pokoknya gitu-gitu rul. Ah, nggak jelas pian Om. Pian sama dengan orang-orang berarti ngomong doang, nggak tahu artinya. Pokoknya yang gitu loh, nggak bisa. Anda harus definisikan. Kalau Anda kemudian menuduh orang, sepertinya jelek. Gak tahu. Dan itu bukan satu dua orang. Saya alami di keluarga saya sendiri. Itu sudah memang gaung yang mereka sebutkan untuk menghindari orang dari belajar dakwah ini atau mengikuti kajian ini supaya orang menghindar. Wallahu a'lam Yuk sama-sama belajar tapi dengan satu pemahaman yang sama pemahaman para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita seluruh keistiqomahan dan Allah sapa mereka semuanya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang Allah inginkan. Insyaallah amin ya rabbana alamin. cuma mungkin yang bisa disampaikan. Mudah bermanfaat salah dan ikhlas.